Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Isar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Ana Sambayon sebagai Lastri, Norman sebagai Kayan, Margaret sebagai Diahwari, Mamat sebagai Kiwirya, Lanti sebagai Ningrum, dan pembawa cerita Neni Sumarti selamat menikmati. Kunti dan Burangrang berhasil ditawan setelah dikepung oleh puluhan anggota perguruan Kembang Hitam. Tetapi mereka diselamatkan oleh Eyang Begawan Agung. Murid-murid Kembang Hitam yang kembali berhasil menemukan Raden Burangrang dan Kinanti menjadi terkejut melihat mereka telah sembuh sama sekali dari luka dalam yang diderita mereka. Juga diceritakan, Tiah Warih dan kawan-kawannya tidak dapat menahan diri menyerang Burangrang dan Kinanti. Tetapi berkat kesaktian guru mereka Begawan Agung, para penyerang dialihkan perhatiannya pada sebatang pohon. Dan ketika mereka menyadari hal tersebut, yang sekaligus menyadari bahaya di hadapan mereka, mereka pun segera meninggalkan pondokan Begawan Agung. kecil yang dikenal dengan nama Gunung Mangun. Nyai Kembang Hitam atau yang kita sudah kenal dengan nama Anting Wulan tengah duduk bersila di dalam gua kecil. Sementara itu Lastri pembantu utamanya nampak di mulut gua itu juga tengah duduk bersilang. Jika Nyai tersadar dari tapa beratannya, ia akan dapat menemui aku dengan mudahnya. Dari dalam kegelapan, beliau akan dapat melihatku dengan mudah yang duduk di mulut gua yang terang ini. Ah, oh, aku tidak tahu kapan Nyai akan tersadar. Karena itu, Sebaiknya lah jika aku mencoba untuk mengikuti jejak Nyai Guru. Aku akan melakukan tapa berata dengan waktu yang aku miliki. Aku harus dapat menjadi wanita perkasa. Aku ingin jadi seorang yang perkasa seperti Nyai Guru. Oh, yang agung, sembahanku, kekuatan agung, kekuatan suci apapun yang berada di sekitarku, berilah hambamu ini kekuatan lahir dan batin. Demikianlah, Lastri pembantu utama Nyai Kemang Hitam pun mencoba untuk mengikuti jejak junjungannya, Nyai gurunya, Nyai Kemang Hitam. Dicobanya untuk memusatkan kekuatan lahir dan batin untuk menyatukan dirinya dengan segala kekuatan yang berada di sekitar tempatnya bersemedi. hari, tujuh hari sudah berlalu, Nyai Kembang Hitam merasakan perutnya kosong tiada terkira dan perlahan-lahan ia membuka matanya. Saat itu hari menjelang senja. di muka gua ini. Ah, Lastri? Lastri? Engkaukah itu Lastri? Lastri? Uh, uh, uh, i iya, Nyai Guru. Uh, maafkan saya. Uh, saya mempergunakan waktu yang luang ini untuk mengikuti jejak Nyai. Ah, uh, uh, maaf Nyai. Apakah saya telah melakukan kesalahan? Apakah saya tidak boleh melakukan hal itu? Uh, tidak apa, Lastri. Tetapi engkau pun harus ingat bahwa tugasmu di tempat ini adalah melayaniku. Ah, carikan aku sedikit air serta buah hutan apapun yang dapat aku makan. Uh, baiklah, Nyai. Saya akan mencarikannya untuk Nyai. Ah, tujuh hari sudah aku di tempat ini guratan yang kubuat di dinding gua itu sebagai bukti. Uh, aku tidak boleh mengabaikan kesehatanku. Walaupun sedikit, perutku harus tetap kuisi. Uh, Belum ada lagi petunjuk dari nenek Ranggis. Aku menerima petunjuk pertamanya ketika akan memulai semediku. Tubuhku rasanya lemah sekali, ringan sekali. Ah, Entah apa yang akan terjadi menjelang hari-hari terakhir. Apakah aku kuat menjalani tapas seperti ini? Oh, aku, aku harus kuat. Aku harus dapat menjadi orang yang terkuat di muka bumi ini. Aku tidak ingin dihina oleh siapapun juga. Ya, siapapun juga. Kakang Sakapalwaguna atau bahkan Prabu Purbaya. Aku harus dapat memiliki kepandaian yang dapat mengatasi mereka. Inilah jalan satu-satunya. Menyatukan seluruh diriku dengan roh nenek Ranggis. Aku harus dapat menyerap seluruh kekuatannya. Ah, itu, Lastri telah datang. Membawakan aku buah-buahan serta minuman. Ini Nyai Guru, saya membawakan buah yang manis serta air minum. Ah, terima kasih, Lastri. Nyai Kembang Hitam meneguk air dari tempurung kelapa dan kemudian menghabiskan dua buah pisang hutan setelah meneguk kembali air dari tempurung kelapa, Nyai Kembang Hitam menatap dalam-dalam pada wajah Lastri, pembantu utamanya dalam perguruan Kembang Hitam. Ah, lastri muridku, sahabatku, sebaiknya engkau tidak perlu menyiksa dirimu tanpa tujuan seperti ini. Apa maksud Nyai? Saya, ah, saya tidak menyiksa diri saya. Bukankah engkau juga tidak makan dan minum selama ini? Selama menemaniku? Hmm. Ah, iya, Nyai. Kenapa itu kau lakukan? Ah, saya ingin menjadi seperti Nyai. Seorang wanita yang hebat, yang kelak dapat mengangkat nama perguruan kita, Kembang Hitam. Hingga... Ah, kita... Kita tidak perlu lari dan mengungsi seperti ini. Ah, apa maksudmu? Ampun, Nyai Guru. Ampun, jika hamba tidak salah mengamati, bukankah bukankah Prabu Purbaya yang menyebabkan Nyai meninggalkan hutan loyang perguruan kita? Oh, iya, iya. Itulah Nyai. Karena itulah saya ingin memiliki kepandaian yang hebat yang dapat mengatasi mereka hingga Nyai tidak perlu lagi bersusah payah bertindak sendiri. Ah, ketahuilah Lastri. Prabu Purbaya adalah seorang tokoh yang sangat sakti. Bahkan menurut kabar, dia adalah seorang manusia utama. Manusia pilihan dewa. Kepandiannya hampir-hampir tidak dapat terkalahkan. Lalu Nyai berada di tempat ini, bertapa di sini. Bukankah untuk meningkatkan kepandian Nyai agar dapat menandingi Prabu Purbaya? Ah, iya. Memang untuk itulah. Memang untuk itulah aku berada di sini untuk itulah aku berada di sini. Lastri, kau makanlah pisang hutan ini dan habiskan air ini. Kemudian, kau boleh beristirahat. Ketahuilah, aku mempunyai tujuan yang khusus, tujuan yang pasti, arah yang jelas. Tetapi engkau tidak begitu. Nah, beristirahatlah aku akan kembali melanjutkan papaku. Baik, Nyai. Aku tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan. Oh, aku mempunyai semua itu. Aku ingin tumbuh menjadi wanita perkasa. Aku ingin tumbuh menjadi wanita utama wanita utama sebagaimana halnya Nyai Guru Kembang Hitam. Karena itu, aku akan tetap menyiapkan diriku. Aku akan menggunakan waktu yang luang ini dengan sebaik-baiknya. Semedi menemani Nyai Guru Kembang Hitam. Oh, tubuhku telah segar kembali setelah dimasuki air beberapa teguk dan sepotong pisang hutan ini. Ah, aku akan kembali memusatkan pikiranku pada kekuatan agung, kekuatan suci, ataupun segala macam kekuatan yang berada di sekitarku, di sekitar tempat ini. Hup. bukit kecil yang dikenal penduduk setempat dengan nama Gunung Mangun. Kelompok murid perguruan Kembang Hitam tinggal di beberapa pondokan besar menunggu Nyai Kembang Hitam, pimpinan mereka menyelesaikan tapa beratanya. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Aku tidak akan menunggu hingga Nyai Kembang selesai. 40 hari bukanlah waktu yang singkat. Sedangkan saat ini baru 14 hari. Benar. Dan lagi, belum tentu sikap yang diambil Wiyatsi adalah yang benar. Sikap yang disetujui Nyai Guru. Sementara hati kita telah menjadi sakit oleh sikap tinggi hati dan besar kepala dari tiga orang penghuni pondok itu. Uh, Jadi menurutmu sebaiknya kita melakukan gerakan? Menyerang tiga orang penghuni pondok itu? Tapi bagaimana dengan kawan-kawan lainnya? Apakah mereka mendukung sikap kita ini? Jangan khawatir, Wari. Mereka semua mendukung sikap kita. Aku pun mulai muak dengan sikap Yatsi yang lembek itu. Yatsi tidak dapat menerima jabatan penggantinya guru. Apakah ada yang akan mendukung sikap Yatsi? Sebab jika ada keadaannya akan memburuk, akan terjadi perpecahan. <laughs> Aku tidak menginginkan hal itu. Percayalah padaku, Wari. Beberapa orang kawan-kawan sudah membicarakan hal itu padaku. Dan mereka pun menginginkan kita melakukan pembalasan pada tiga orang penghuni pondok itu. Bagus. Bagus jika begitu. Kita akan bergerak saat ini juga. Hari masih pagi. Sebelum sore hari, kita akan menggempur pondok itu. Membakar pondok itu. Hubungi kawan-kawan. Hmm. Baik, Wari. Tetapi ingat, kau yang bertanggung jawab atas semua ini jika kelak Nyai Guru menjadi marah. Aku yakin Nyai Guru tidak akan menjadi marah. Ini adalah sikap yang sebenar-benarnya. Sikap yang paling tepat yang pantas kita lakukan sebagai murid dari perguruan kembang hitam yang pantang dihina. basahkan lagi. Jangan khawatir, Ki. Saya hanya bermain lompat-lompatan saja. Ibu saya menyuruh saya berlatih kelincahan di tempat seperti ini. Hup, hup. Tetapi jika ingin berlatih, bukalah bajumu itu. Tidak perlu. Kalian sudah mahir sudah memperingatkanmu, Kayan. Heh, manakah paman suara yang sih? Oh, entahlah. Tadi paman melihatnya di sini. Oh, itu. Lihatlah mereka menyusuri sungai ini di hulu sana. Itu lihatlah. Loh, kok mereka ke sana? Mereka ke celah batu besar itu? Mau apa mereka, Paman? Oh, entahlah, Kayan. Mana Paman tahu? Tapi Kayan ingin tahu. Yuk kita lihat. Hah, tidak boleh, Kayan. Kayan ingin melihatnya. dari batu yang satu ke batu yang lain menuju hulu sungai Sesekali bocah nakal yang tidak mengenal takut itu tergelincir. Akan tetapi ia bangkit lagi menuju celah batu di mana Riswara dan Wiatsih menyelinap. Tetapi belum lagi bocah nakal itu tiba di celah batu. Tiba-tiba ia mendengar seseorang yang melambaikan tangan kepadanya dari rimbunan pepohonan di pinggir sungai. Hah, Bibi Ningrum. Mau apa dia memanggilku? Hmm, biarlah, aku akan mengajak Bibi Ningrum untuk mengintai Paman Suara dan Bibi Wiatsi. Ada apa Bibi memanggil saya? Bibi mau melihat Paman Suara dan Bibi Wiatsi. Hmm, kau ikutlah aku kembali ke pondokan, Kayang. Ada apa, Kati? Aku tidak akan kembali ke pondokan. Aku ingin melihat Bibi Yasi dan Mamanya suara di celah batu itu. Jangan, Kayan. Hah? Bibi Wari juga berada di sini? Itu juga Bibi Rinjani dan... Hei, mau kemana Bibi beramai-ramai datang kemari? Kami datang akan berbicara dengan Bibi Yatsi. Hmm, sebaiknya kembalilah kau, Kayan. Ningrum, kau ajak Kayan kembali ke pondokan dan serahkan dia kepada Engkin atau yang lainnya. Perintahkan mereka untuk menjaga Kayan beberapa saat sampai urusanku dengan Wiyatsi selesai. Hmm. Baik, Wari. Tetapi, apakah yang akan kau lakukan padanya? Aku akan bicara padanya baik-baik jika ia mau mendengarkan kata-kata kita. Urusan ini akan selesai. Tapi jika ia berkeras pada sikapnya, aku akan memberikan hajaran. Iya. Tetapi janganlah melukainya hingga parah. Aku khawatir dengan kemarahan Nyai Kembang Hitam. Iya. Sana, pergilah. Serahkan semuanya padaku. Hmm. Baiklah, Wari. Ayo kita kembali ke pondokan Kayan. Eh, Ayo. Aku, eh, aku tidak mau kembali. Aku mau melihat Paman Suara dan Bibi uh, uh, uh, uh, uh, uh. Begitu Ningrum membawa Kayan menjauhi tempat itu, Diahwarih kemudian memberikan tanda dan hampir 20 orang gadis keluar dari balik semak dan menuju celah batu di mana Riswara dan Wiatsih menyelinap. Sementara itu Ki Wirya yang memperhatikan kepergian Kayan terkejut melihat sikap Ningrum yang membawa Kayan dengan paksa tetapi ia juga menjadi cemas ketika melihat rombongan besar kaum wanita menuju celah di mana Wiyatsih dan Riswara menyelinap. Wari dan teman-temannya, mau apakah dia menemui Riswara dan Wiatsih? Dan apakah yang akan dilakukan Ningrum pada Kayan? Wirya merasakan adanya keganjilan dalam urusan itu. Tetapi untuk sementara, ia menjadi bingung untuk menentukan siapa yang akan diselidiki. Ningrum yang membawa Kayan, ataukah dia Warih yang mendekati suara dan sih. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.